punya cerita dengan judul Hamil Tua dikirimkan Andi Jimatres Malang. kejadian mistik bersama Indah istriku saat masih bertugas di daerah Bandung, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2010 aku dan istriku mengontrak sebuah kos-kosan di daerah Setiabudi. Hal ini aku lakukan karena istriku sedang hamil tujuh bulan. Ingin rasanya kembali dan menetap di Surabaya tapi melihat ibu yang sudah mulai renta untuk mengurus hal ini, maka pikiran itu aku hilangkan. Sejujurnya aku bukanlah asli dari Bandung. Aku berasal dari Surabaya dan menetap di Bandung sejak 2009 karena alasan pekerjaan. Setelah menikah pun demikian. Apalagi kali ini istriku sedang hamil besar, butuh perhatian ekstra dari aku suaminya. Mas, kalau pulang, tolong bawain rujak mangga ya. Minta indah saat aku baru saja akan berangkat kerja. Iya sayang, mau minta apa lagi? Udah, itu aja kok. Tapi kalau bisa, mangganya muda ya mas. Lanjut indah sambil mengelus perutnya. Ya udah, ntar coba Mas cari ke tukang rujak ya. Usahain dong, Mas. Istriku malah pasang muka imut. Duh, makin gak tega kalau gak kesampaian. Iya sayang, iya. Mas usahain pokoknya. Jawabku padanya sekalian pamit. Sepanjang jalan aku mencari dan mencari tukang rojak sambil menuju kantor. Agar nanti pulang aku sendiri tak kewalahan. Ya, seperti inilah kira-kira gambaran suami yang mencari buah mangga muda untuk istrinya yang sedang hamil tua. Aku tak ingin menceritakan bagaimana kehidupanku di kantor seperti pada umumnya. Berangkat pagi, pulang sore beberapa deadline laporan dan lain sebagainya. Hari ini aku pulang sekitar maghrib, langsung menuju kos-kosan di mana istri menunggu. Sudah beberapa kali dia mencoba menelponku dari tadi, mungkin gak tahan ingin mangga muda. Aku pulang, ucapku saat membuka pintu kos-kosan. Aku disambut hangat oleh istriku dan langsung menyerahkan pesanan dia tadi pagi. Indah meminta tak lama setelah ia membuka rujaknya. As, sekarang kan malam Jumat. Bisa tolong enggak tidur tidak? Kenapa? Kamu takut ya? Iya, serem soalnya. Apalagi kamar ini pas banget di depan kuburan. Aku terdiam, mengangguk dan menyanggupi permintaannya. Karena mungkin saja insting seorang ibu lebih kuat dari seorang ayah terhadap keselamatan anaknya. Sesuai dengan janji aku berusaha untuk tetap terjaga meskipun mata ini sangat mengantuk karena kelelahan bekerja seharian. Apalagi besoknya aku pun harus tetap masuk kerja. Saat tengah berusaha untuk tetap membuka mata, ku dengar suara sapu lidi di depan kos-kosan. Sebagai gambaran kamarku terletak di lantai dua, menghadap langsung kuburan warga sekitar. Untuk kamar di bawahku, depannya dihalangi oleh tembok agar tak langsung melihat ke arah sana. itu begitu jelas. Seperti sedang ada seseorang yang sedang menyapu halaman. Mungkinkah? Padahal jam menunjukkan pukul 11 lebih seperempat, hampir tengah malam. Aku mencoba mengacuhkannya dan terus menjaga istriku yang hamil tua. Beberapa ayat suci kulafalkan memenuhi kamar ini dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setidaknya itu sedikit mengurangi rasa takutku. Pukul setengah dua belas terdengar suara seperti memukul tembok yang ada tepat di bawahku. tanggung jawabku sebagai suami berkecamu. Aku kembali mencoba mengabaikan hal itu. Sialnya aku tertidur sekitar pukul 12 karena mata berat dan kelelahan menimpa. Aku kembali terbangun dengan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih. Kembali berusaha menepati janji sebagai seorang suami dan calon ayah. Luar aku mendengar suara jendela diketuk keras oleh sesuatu. Aku tak dapat melihat karena lampu luar tiba-tiba mati. Dan lagi pun jendelaku pasangi korden. Tiba-tiba pintu kos-kosan terbuka sendiri. Padahal jelas sebelumnya aku menguncinya. Sesosok nenek-nenek dengan rambut putih dan kebaya abu-abu yang lusuh terlihat sedang merangkak pelan ke arahku. Wajah keriput, bola mata tampak warna hitam, dan rambut yang acak-acakan membuatku terpaku. Segala tenaga yang kukerahkan untuk mengusirnya tak berguna. Saat itu aku hanya berpikir untuk bisa mengusir makhluk itu keluar dan menjauhi istri dan anakku. Secara tiba-tiba nenek itu merangkak cepat dan berhenti tepat di depan istriku yang sedang tidur. Kemudian mengelus perut istriku dengan kukunya yang kotor. Aku bisa melihat bagaimana rupa keriput di tangannya. Wajahnya yang tersenyum menampilkan giginya yang kuning corok membuatku bertekad untuk mengusirnya. Saat aku sudah mulai bisa bergerak kembali dengan tak lepas melafalkan ayat suci, nenek itu mulai masuk ke dalam perut istriku, persis seperti masuk ke dalam air dengan posisi kepala terlebih dahulu. Aku meloncat, mencoba menarik rambutnya. lakukan. Dasar setan alas, pergilah atau kumusnahkan kau. Ancamku sambil terus menarik rambutnya dan tetap melafalkan ayat suci. Nenek itu malah melawan, sehingga aku harus melemparkannya tepat ke arah pintu. Rasanya seperti membanting sekarung batu. Berat, padahal dapat kulihat sosok itu seperti ringkih Sosok nenek itu kembali merangkak cepat dan langsung masuk kembali ke dalam perut indah seperti tadi. Aku kembali menarik rambutnya tanpa berkata apa-apa lagi. Aku terus melafalkan ayat suci dan memusnahkan makhluk itu. Ku dengar raungannya yang serak serta matanya yang terus melotot ke arahku. Ada rasa takut, tapi mengingat perangku sebagai kepala keluarga, aku memberanikan diri selang tak lama kemudian ku dengar azan subuh bersaut-sautan dari masjid yang tak jauh dari tempatku tinggal. Sudah subuh. Istriku membangunkanku. Sementara tanganku masih mengepal seperti memegang sesuatu tepat di atas perut istriku. Rasanya seperti mimpi, tapi rasa pegal tanganku, sendi pergelangan dan bahu seperti habis melempar sesuatu bentuk nyata terasa. Keringat dingin yang membanjiri tubuhku serta pintu kos-kosan yang terbuka tak dapat lagi kujelaskan apakah yang terjadi itu mimpi atau memang kenyataan. butuh waktu lama, aku memutuskan kembali ke Subang, menitipkan istriku pada ibu dan mencoba memintanya untuk tidak terlalu merepotkan beliau dengan janji aku akan pulang setiap tiga hari sekali, apalagi di malam Jumat. Itulah cerita dari saya Andi Cimatres Malang bersama tim Cimat. Salam misteri, salam Cimatres. Au!